Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ayolah ikhwah azakumullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syara' Akidah Al-Sunnah wal Jamaah dan pembahasan kita masih pembahasan bab yang kelima lanjutan dari pekan yang lalu kewajiban ittiba kepada salafus saleh. Kewajiban kita mengikuti jejak salafus saleh. Sebelum saya lanjutkan tentang kewajiban kita untuk itiba kepada salafus saleh. Saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa setiap muslim dan muslimah dia wajib belajar tentang Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian dia wajib meyakini tentang apa yang dikaji dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah kewajiban dia untuk meyakininya dengan keyakinan yang benar. Jadi ilmunya dipelajari, kemudian dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia meyakini, kemudian dia mengamalkan. Yang paling pokok di sini bagaimana dia itu setelah meyakini inqiyad yaitu tunduk, patuh dan taslim. Ini penting ketika dibawakan keterangan, dibawakan dalil dibawakan ayat, dibawakan hadis, kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk sami'na wa ata'na. Ini penting. Karena kalau tidak demikian akan dibantah dalil ini dengan akalnya atau dengan perasaannya atau dengan hawa nafsu atau dengan banyaknya manusia atau yang lainnya. Makanya seorang muslim dan muslimah ketika dia mendengarkan dalil atau dia membaca dalil dari Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman para sahabat yang ada dalam hatinya bagaimana menerima dalil itu bagaimana kita memahami dalil itu bagaimana kita mengamalkannya jadi yang ada dalam hati dia sebagai seorang muslim menerima kebenaran ini penting ketika dia sudah menggunakan akalnya untuk melawan dalil pasti akan sesat. Ketika disampaikan dalil, kemudian dia gunakan perasaannya, juga dia akan sesat. Ya. Apalagi ketika dibawakan dalil, dia lawan dengan hawa nafsunya. Yang ada pada benak dia bagaimana membantah dalil ini. Itu pasti sesat. Makanya ciri orang yang beriman, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Antum lihat di bab sebelumnya, tentang kaidah dalam mengambil dalil. Saya sebutkan tentang kewajiban untuk istislam, untuk tunduk dan patuh kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena ini penting dalam kita beragama. Ini agama kewajiban kita untuk mengamalkannya. Karena ini petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai cahaya, sebagai rahmat. Makanya kewajibannya untuk untuk tunduk. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam berapa ayat Al-Quran tentang kewajiban kita untuk taslim. Untuk melihat di bab yang ketiga tentang penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dalil. Itu saya bawakan beberapa ayat di halaman 58-59 dalam buku syarah akidah al-sunnah jamaah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80 man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza barang siapa mentaati rasul itu Muhammad SAW maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah dan barang siapa berpaling dari ketaatan maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka surah An-Nisa ayat 80 Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa keberatan dalam hati mereka terhadap utusan yang engkau utuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya wa yusallimu taslima. Di sini kalau sudah datang keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah kewajiban dia untuk tunduk patuh taslim Allah menyebutkan tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa yang mereka persesikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa harap, rasa sempit. terhadap yang mereka putuskan dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah An-Nur surah 24 ayat 51. Allah berfirman, "Inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli li yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Sami'na wa ta'na." Kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi orang mukmin ketika dibawakan keterangan, dibawakan dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia sami'na wa ata'na. Bukan untuk dibantah dalil ini. Dalil Quran dan Sunnah bukan untuk dibantah. Kita wajib untuk mengimaninya, kita wajib juga untuk mentaatinya sami'na wa ata'na dan Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun dengan dia mendengar dan taat maka dia menjadi orang-orang yang beruntung orang-orang yang bahagia Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36 surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36 Allah berfirman wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada الله wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina dan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan tidak boleh lagi ada bagi mereka pilihan dari urusan mereka dan barang siapa yang, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban orang mukmin dan mukminah sami'na wa ata'na. Dan dia enggak boleh pilih-pilih lagi. Ikuti jalan itu. Selama itu dibawakan keterangan dalil dan dijelaskan kewajiban dia untuk mengikuti dan barang siapa yang tidak mau mengikuti dia mengikuti hawa nafsunya, dia membantah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang mengatakan sesat di sini Allah SWT. Jadi orang kalau sudah dibawakan keterangan, dibawakan dalil, dia tidak mau lagi untuk tunduk kepada dalil itu, maka dia sesat. Yang mengatakan sesat di sini Allah SWT. Dengan sesat yang nyata. Karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan untuk diimani dan kemudian diamalkan. Ini adalah yang perlu saya sampaikan sebagai mukodima karena ini penting. <clears throat> karena banyak orang-orang yang suka membantah, bertengkar, mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah demikian, kemungkinan besar itu jalan kesesatan buat orang itu. Waliyatubillah nasallallahu alaihi Jadi akhwan fillah, kita bahas bab yang kelima tentang kewajiban ittiba salafus saleh. dal dal dari Al-Qur'an sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu tentang dal dalil dari Al-Qur'an. Sebenarnya banyak puluhan. Cuma saya bawakan di sini hanya lima. Lima ayat yang sudah kita bahas tentang kewajiban kita mengikuti jejak salafus saleh. Bab kita wajib beragama menurut cara beragamanya para sahabat wajib. Kenapa kita wajib mengikuti mereka? Karena Allah dan Rasul yang merintahkan kita untuk mengikuti mereka. Mengikuti cara beragamanya mereka. Kita wajib untuk mengikuti. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam ini pasti berpecah belah, pasti sudah. Dan sudah terjadi. Terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka solusinya Nabi menyebutkan yaitu kembali kepada al-jamaah yaitu kepada ma ana alaihi al-yawma wa ashabi kepada aku dan para sahabatku jadi nabi menyuruh kita untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu ajmain dan ini hukumnya wajib karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman. Mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang telah menegakkan jihad untuk menegakkan agama ini. Dan mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan sorga. Maka kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Kenapa nggak cukup dengan Quran dan Sunnah? Ya Quran dan Sunnah dipahami menurut pemahaman siapa? Karena umat Islam sudah berpecah belah. Semua golongan, semua firqah-firqah yang sesat, semuanya mengatakan kami berpegang pada Quran Sunnah. Kalau ada yang mengatakan tidak berpegang pada Quran Sunnah, ya kafir. Gak ada kelompok mengatakan saya tidak berpegang pada Quran Sunnah. Kalau orang mengatakan saya Quran aja nggak pakai Sunnah, kafir. Atau mengatakan saya pegang Sunnah aja nggak pakai Quran, kafir. Keluar dari agama Islam. Semua kelompok yang sesat semuanya mengatakan kami berpegang pada Quran Sunnah. Makanya perbedaannya di sini kita berpegang pada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, menurut pemahaman sahabat, ini pemahaman ini yang membedakan dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Makanya di zaman Nabi SAW, Nabi sudah mengingatkan tentang adanya khawarij. Khawarij ini kelompok yang sesat. Kelompok yang sesat yang pertama kali timbul di tubuh umat Islam ini. Syiah dan khawarij. Di zaman Ali, di zaman Khalifat Rashid, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini banyak sekali khawarij, ribuan khawarij. Dan berkumpul di Harura. Nabi sudah ingatkan, di zaman Nabi sudah ingatkan, nanti akan ada kelompok yang mereka sama dengan kalian. Mereka baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Nabi SAW menyebutkan tentang pemahaman khawarij ini sesat, Nabi sebutkan dengan tolak ukur untuk kembali kepada sahabat. Itu Nabi menyebutkan sholat kalian dengan sholat mereka. Begitu hebatnya sholatnya mereka. Kalian akan menganggap remeh sholat kalian. Puasanya kalian dengan puasa mereka. Mereka luar biasa puasanya. Tapi sesat mereka ini. Mereka baca Quran tapi nggak melihat tenggorok mereka. Artinya Nabi SAW menjadikan tolak ukur kebenaran itu dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Begitu juga para sahabat menjadikan tolak ukur dalam memahami kebenaran yaitu juga para sahabat. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, kisahnya orang-orang yang berzikir di Masjid Kufah yang mereka disalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud mereka katakan para sahabat masih ada. Kenapa kalian nggak mengikuti para sahabat? Artinya tolok ukur dalam kebenaran memahami agama ini itu para sahabat. Karena pemahaman mereka maksum tapi individu mereka tidak maksum. Itu ingat tuh. Pemahaman mereka maksum dalam beragama ini, tapi individu mereka tidak maksum. Dan mereka tidak akan mungkin berkumpul di atas kesatuan selama-lamanya, tidak akan mungkin. Ini sudah kita bahas dalam kaidah mengambil dan menggunakan dalil. Sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Irbad bin Sariyah halaman 106. Halaman 106. Qala al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an Rasulullah SAW salat bersama kami. Kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar, hati kami takut. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah, Nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku atau setelah wafatku, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang mendapatkan petunjuk, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi ram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itulah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ad-Darimi Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Zahabi dan disahihkan oleh para imam ahli hadis dan juga termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil fi Takhriji Manar Manaris Sabil. Hadis ini sahih. Jadi ketika kita berbicara tentang hadis Yang harus kita ketahui hadis itu sahih atau tidak. Menurut penelitian dan studi dari ahli hadis yang mengerti hadis ya ahli hadis dikembalikan kepada mereka ahli hadis sudah menilai hadis ini hadis yang sahih maka kewajiban umat Islam untuk berpegang dengan hadis ini di dalam hadis ini disebutkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu an Nabi SAW salat bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kemudian Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat jadi kita bahas satu persatu Nabi berikan nasihat kepada para sahabat kemudian mereka ini dengan nasihat Nabi menangis dan takut hati mereka. Kita melihat untuk menunjukkan di sini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang baik hatinya. Para sahabat, orang-orang yang baik hatinya. Jadi penilaian orang itu baik dengan tidak, ya hatinya baik atau tidak. Yang tahu tentang hati para sahabat, Allah SWT. Kemudian dilihat dari amal mereka. Makanya Allah redho kepada mereka karena Allah tahu tentang hatinya para sahabat. Allah redho kepada mereka karena Allah tahu tentang hatinya para sahabat Ayat yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu di surah At-Taubah di ayat 100 di halaman 102 Allah telah redho kepada mereka. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Jadi generasi yang pertama dari Muhajir Ansar dan orang-orang mengikuti mereka. Artinya para sahabat ini Allah sudah redho. Redho Allah kepada mereka. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti cara beragama mereka dengan baik. Allah redho kepada mereka. Dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Dan itu kemenangan yang besar. Untuk melihat lagi. Ayat yang lain. tentang baiknya hati para sahabat dan Allah mengetahui tentang hati mereka di dalam surah Al-Fath surah yang ke-48 surah Al-Fath di surah Al-Fath di ayat 18 di ayat 18 Di surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين sungguh Allah telah redha kepada kaum mukminin Kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Para sahabat. Allah telah redho kepada kaum mukminin kepada para sahabat. Id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Kemudian Allah sebutkan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui tentang hatinya para sahabat. Tentang baiknya hati para sahabat. Allah mengetahui. Fa'anzal sakinata alaihim. Allah turunkan ketenangan di atas atas mereka wa athabahum fathan qariba dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Artinya Allah tahu tentang hatinya para sahabat. Dari mulai dia bersama Rasulullah SAW sampai mereka wafat, Allah tahu. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran tentang keutamaan para sahabat karena Allah tahu tentang hatinya mereka. Yaitu hatinya para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka lah orang yang baik. Maka begitu mendengar nasihat langsung mereka ini menangis. Dan orang yang menangis karena takut kepada Allah itu nggak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang takut dia menangis karena takut kepada Allah. Sekarang banyak orang menangis tapi bukan karena takut kepada Allah. Jadi nangisnya karena takut kepada Allah. Kata Nabi SAW, Ainani la tamassuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun, wa ainun harasat fi sabilillah. Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, yaitu mata yang dia menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, yaitu mata yang menjaga di jalan Allah. Artinya, dia ketika peperangan, dia begadang untuk menjaga perbatasan, khawatir musuh itu menyerang kaum muslimin. Jadi kata Nabi SAW, Ainani la tamassuhuman nar ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah, yang kedua mata yang dia menjaga di jalan Allah. Hadisnya sahih. Dan juga hati mereka takut. Makanya di sini disebutkan <clears throat> bahwa para sahabat itu mengalir air matanya dan juga hati mereka takut. Baik dibawakan ayat, dibawakan hadis, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Swt. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu dikatakan oleh seorang ya Rasulullah seolah-olah nasihat perpisahan apa yang kau wasiatkan kepada kami. Kemudian Nabi menjelaskan di sini. Yang kedua pembahasannya tentang usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi yang pertama di hadis ini tentang baiknya para sahabat, baiknya hati para sahabat. Yang kedua, Nabi berwasiat di sini untuk takwa kepada Allah. arti takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar adalah tauhid. Larangan yang paling besar adalah syirik. Jadi ketika disuruh untuk bertakwa kepada Allah, penegakan takwa kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik dengan melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangan-larangannya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini wasiat yang paling baik dan Nabi sering berwasiat kepada para sahabat kepada komandan-komandan perang untuk takwa takwa kepada Allah dan Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nisa walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an dan sungguh kami telah wasiatkan orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Makanya dalam khutbatul haja, ketika Nabi memulai khutbah, dimulai dengan takwa semuanya. Di surah Ali Imran ayat 102, di surah An-Nisa ayat 1, kemudian di surah Al-Ahzab ayat 71, 72, 70, 71. Artinya di situ menunjukkan tentang kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk takwa kepada Allah. Artinya untuk semua manusia. Takwa kepada Allah. Dan pembahasan takwa panjang ini. Pembahasannya. Bagaimana kita takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kita beragama ini. Takwa kepada Allah dalam mengikuti jejak salafus soleh. Takwa kepada Allah dalam kita melaksanakan sholat. Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Takwa kepada Allah tentang istri kita, takwa kepada Allah tentang anak kita, takwa kepada Allah tentang tetangga, takwa kepada Allah dalam kita bermuamalah. Harus jujur, benar. Luas pembahasannya tentang takwa kepada Allah. Sampai Nabi pernah mengatakan juga tentang masalah dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah yang kepada Allah, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hati-hati. Nabi ingatkan itu. Nabi juga mengatakan fattaqullah bin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang wanita. arti didik mereka dengan cara yang baik. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Wastausu bin Nisa khairan. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Banyak lagi ada tentang takwa ini. Jadi disuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, pembahasannya panjang. Makanya disuruh yang paling penting melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang paling pokok adalah tauhid. Dan ini jarang dibahas dalam khutbah Jumat diwasiatkan hadir untuk takwa kepada Allah tapi nggak dibahas. Kalau dibahas, masya Allah, bagusnya sehingga orang-orang itu betul-betul bertakwa dengan dengan arti yang sebenarnya, jujur dan mereka tidak bohong. Kemudian yang ketiga, yang ketiga wasami wa ta'ah wa in abdan habasyiyah mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyah. Artinya Nabi SAW memerintahkan di sini untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Arti jangan memberontak kepada mereka. Dengar dan taat. Meskipun yang memerintah itu adalah budak dari Habasyah. Karena mendengar dan taat ini penting. Dalam kita beragama dan juga dalam seorang itu bernegara. Ketika orang itu sudah tidak mau dengar dan taat kepada penguasa, yang terjadi kekacauan, yang terjadi kerusakan, yang terjadi pertumpahan darah. Sepanjang sejarah ketika orang sudah tidak taat kepada ulil amri yang ada yaitu pertumpahan darah. Sepanjang sejarah. Dari mulai terjadinya orang-orang yang tidak taat kepada Uthman bin Affan, Khalifatul Rashid, Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga. Ketika ada orang-orang yang tidak mau taat, ya terjadi pertumpahan darah. Dan yang pertama kali terbunuh adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian istrinya, kemudian yang lain. Begitu juga terjadi pertumpahan darah pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan seterusnya. Kalau sudah terjadi pertumpahan darah nggak akan diangkat sampai hari kiamat. Maka Nabi ingatkan di sini mendengar dan taat mendengar dan taat. Kalau dalam mereka menyuruh maksiat nggak boleh taat. Nabi menyebutkan inna ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Kalau mereka menyuruh untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, nggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, Enggak boleh taat kepada penguasa dalam berbuat maksiat kepada Allah. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Artinya makhluk ini siapa aja. Orang tua kayak atau atasan atau pemerintah. Kalau dia menyuruh untuk berbuat maksiat nggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Disuruh mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Dan di kita ketika berbicara tentang penguasa-penguasa yang zalim, Nabi sudah jelaskan yang disuruh Nabi sabar. Isbiru. Isbiru, sabar. Harus sabar. Sekarang banyak kaum muslimin gak sabar. Sabar, disuruh sabar. Dan kesabaran ini penting. Kalau enggak, ya terjadi kekacauan. Terjadi perselisihan. Terjadi juga pertumpahan darah. Kemudian Nabi menyebutkan setelah itu yang keempat, fa inna may minkum ba'di fasaraktilafan kathira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat persisian yang banyak. Nabi sudah menjelaskan di sini dalam hadis ini bahwa nanti di tengah-tengah umat Islam akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan yang banyak. Nabi menyebutkan ikhtilafan kathira. Perselisihan yang banyak. Dan dalam hadis sudah disebutkan, nanti kita baca hadisnya. Ini kita baca hadisnya halaman 107. 107 untuk melihat Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala thintain wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in thintain wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Kata Nabi SAW ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan yang dalam sorga yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Hakim. Ad-Darimi Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah hadis ini sahih disesuaikan oleh para ulama li hadis hadis ini dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma Syekhul Islam rahimahullah mengatakan hadis ini sahih dan masyhur Syekh Al-Bani juga mensahihkan dalam kitabnya silsilah hadis as sahihah di juz yang pertama jadi hadis ini sahih Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Jadi Nabi menyebutkan fayasarak tilafan kathir akan, melihat perselisihan yang banyak. Banyak sekali perpecahan di tengah umat Islam. Dan setiap golongan berpecah lagi. Khawarij ada pecahannya lagi. Mu'tazilah ada pecahannya lagi. Terus seperti itu. Syiah apalagi pecahannya banyak sekali. Jadi banyak perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Kalau sudah demikian terjadi banyaknya perpecahan. Tentunya perpecahan dalam masalah beragama. Maka Nabi sebutkan masalah milah, masalah agama. Perpecahan dalam masalah pemahaman. Dalam mereka beragama. Dan kita sudah bahas bahwa umat Islam ini ini akan berpecah belah dan setiap golongan, setiap kelompok setiap aliran, setiap pemahaman itu mesti ada setan di atasnya. Mesti ada setannya. Yang mengatakan siapa? Nabi SAW. Antum lihat di halaman 104. Sudah kita bahas. Jadi ketika Nabi menafsirkan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Dan yang lain itu jalan subulul mutafariqah. Yang fatafara bik masabil. Kalian akan berpecah belah jadi jalannya. Dan kata Nabi tentang as-subul ini, laisa minha sabirun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Enggak ada satupun jalan-jalan itu dari aliran itu, pemahaman itu mesti ada setan di atasnya yang mengajak manusia kepada kesatan. Jadi disuruh kita untuk mengikuti jalan yang satu ini yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Demikianlah wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa. Di perselisihan ini banyak sekali, maka mesti ada satu pemahaman yang membuat manusia ini selamat. Dan gak akan putus. Mesti ada kelompok ini yang terus melaksanakan agama ini sampai terjadinya kiamat. Jadi kalau umat berpecah belah, apa dibiarkan begitu? Tidak. Kalau gitu umat nggak nggak tahu agamanya dong. Masih ada pemahaman yang membimbing manusia kepada keselamatan sehingga orang tahu dapat hidayah, dapat cahaya, dapat petunjuk, dapat mereka dapat rahmat dari Allah dengan apa? Dengan mengikuti jalan ini. Maka Nabi menyebutkan solusinya, Mesti dalam Al-Quran atau Sunnah ketika dilarang sesuatu dikasih solusinya. Seperti ini. Setelah disebutkan persis yang banyak, bagaimana solusinya? Kalau sudah umat Islam berpecah belah, solusinya apa? Nabi memberikan solusi yang kelima di sini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyina rasyidin. Maka adalah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa al mahdiyina rasyidin. Jadi Nabi SAW memberikan solusi dari terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam ini. Solusinya apa? Yaitu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berpegang pada sunnahku, itu sunnah Nabi, dan khulafa'ur rasyidin. Disebutkan khulafa'ur rasyidin karena mereka pemimpinnya para sahabat. Bahkan dalam pemimpinnya di sini, dari khulafa Rashidin dari empat ini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tokohnya dua. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Makanya ketika Abu Aliyah rahimahullah seorang tabi'i menafsirkan ayat dalam surah Al-Fatihah Ihdinas siratal mustaqim Siratul mustaqim kata Al-Hafidz Ibnu Kathir dalam tafsirnya maknanya ada empat. Yang pertama al-haq, yang kedua al-Islam, yang ketiga yaitu Al-Qur'an, yang keempat Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Kathir, empat-empatnya nggak bertentangan. Makna siratul mustaqim yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran adanya dalam Islam, Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan Quran mesti dengan Sunnah karena Al-Quran nggak bisa berdiri sendiri, harus dijelaskan dengan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah harus dijelaskan dengan pemahaman sahabat. Maka disebutkan pemimpinnya sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Kata al Habib Mukathir, ini nggak bertentangan empat. Penafsiran siratul mustaqim nggak bertentangan. Makna yang pertama kebenaran, makna yang kedua adalah Islam, karena kebenaran adanya dalam Islam. Al-Haq itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Ada Islam. Islam ini dasarnya Quran dan sunnah. Maka disebutkan Quran. Kalau disebut Quran masih sunnah. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Quran dan sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Maka di sini disebutkan dalam kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Jadi yang kelima ini disuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rashidin. Yang dimaksud di sini yaitu tentang pemahaman dalam beragama. Perhatikan loh. Pemahaman dan cara beragama mereka. Kalau masalah ijtihad dalam masalah-masalah fiqhiyah ada perbedaan di antara mereka. Perhatikan, saya ulangi lagi. Kalau dalam masalah ijtihad ada perbedaan pemahaman dan mereka ada. Tinggal diambil yang mana yang paling kuat dari dua dalil itu. Kita nggak pernah mendalil yang mana yang paling kuat dari dua pendapat itu. Itu masalah-masalah fikih terjadi perselisihan masalah fikih. Tapi dalam masalah beragama mereka semua sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama. Saya ambil contoh mereka semuanya dalam mentauhidkan Allah semua sama, nggak beda. Semuanya mendakwakan bagaimana mentauhidkan Allah dalam masalah menetapkan Allah di atas langit, semua sama, nggak ada perbedaan. Para sahabat. Nggak ada satupun yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Semua dalam mengimani Quran dan Sunnah tentang arkanul iman yang enam, nggak ada perbedaan, semua sama mereka. Semuanya sama. Tapi masalah istiad-istiad fikhiyah ada perbedaan antara mereka. Contoh, momennya Abdullah bin Mas'ud punya pendapat tentang aula Masumunisa atau kamu menyentuh wanita mengatakan menyentuh batal. Seorang laki-laki menyentuh perempuan batal. Tapi Ibnu Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud aula mastum ay au jama'tumun nisa. Kalian bersetubuh dengan istri kalian. Itu baru batal. Kalau wudhu menyentuh wanita tidak batal. Dan itu pendapat yang kuat. Yang mengatakan tidak batal itu pendapat yang kuat. Kenapa? dari riwayat yang sahih. Nabi pernah setelah berwudhu mencium istrinya. Contoh, masalah fakihnya. Yang mana yang kuat? Di samping dalilnya kita lihat sahih atau tidak, kemudian yang mana yang kuat dari dua pendapat itu. Ini harus kita perhatikan yang seperti ini. Ijtihad fiqhiyah, perhatikan tuh. Ijtihad fiqhiyah. Tapi dalam beragama, semua sama. Dalam beragama. Dalam cara beragama mereka, keyakinan mereka tentang rukun iman, rukun Islam, mereka sama semuanya. Nggak ada perbedaan. Seperti Allah selangit semuanya sama. Sama. Mereka meyakini tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada umul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk sama semuanya. Makanya ketika ada orang yang mulai mempunyai pendapat yang aneh tentang masalah takdir di zamannya Ibnu Umar, itu semua pendapat sama dengan Ibnu Umar. Kalau mereka tidak mengimani tentang takdir ini, maka kami berlepas diri dari mereka. Mereka pun berlepas diri kami. Arti keluar dari agama ini. Semua pendapat sahabat sama. Tidak sama dalam semua arkanul iman, Islam semuanya sama. Tapi masalah istiadat fiqiyah ada perbedaan di antara sahabat. Tinggal kita mengambil riwayat yang mana yang paling kuat dari dua riwayat atau tiga riwayat mereka. Kita nggak boleh nambah lagi yang keempat. Jadi kita kembali. Ini berbicara soal masalah cara beragama. Jangan dibawa oleh masalah fikih ya. Bagaimana di zaman Utsman ada azan awal. Saat itu berbeda pendapat, nggak semuanya sama. Eh, Imam ash shafii rahimahullah menyebutkan adapun dalam kitabnya Al-Um adapun yang dilaksanakan Rasulullah itu yang harus kita ikuti. istihad fiqhiyah boleh aja terjadi. Tapi yang mana yang kuat itu kita mengambil apa yang dilaksanakan Rasulullah. Karena yang pokok itu ya sunnati. Yang pokok pemahaman sahabat harus mengikuti sunnah Nabi saw. Jadi sini disebutkan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'il mahdiyyin rasyidin. Sunnah khalifah yang terpimpin dan lurus. Disuruh kita mengikuti mereka. Artinya pemahaman mereka. Cara beragama mereka. Kemudian tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Jadi pemahaman mereka seperti dalil dari pemahaman tentang ayat Al-Qur'an, ya mereka lebih paham tentang Quran dan Sunnah daripada orang belakangan. Mereka lebih paham tentang Quran dan Sunnah. Ikuti pemahaman mereka. Disuruh di sini oleh Nabi Muhammad SAW, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Perhatikan ini masih yang kelima, Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. arti ketika Nabi menyebutkan tentang pemahaman para sahabat, Nabi suruh pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Arti kalian pelajari, pahami itu. Pelajari, pahami, amalkan. Kenapa Nabi sebutkan dengan tamassaku biha wa adu ali bin nawajid? Karena fitnah luar biasa fitnah mana. Dan firqah-firqah ini mengajak manusia kepada kesesatan luar biasa. Orang yang tidak dapat petunjuk bisa sesat kok. Jangankan zaman sekarang, di zaman dulu aja yang orang-orang belajar dengan Ibnu Abbas ada di antara mereka yang kemudian ikut khawarij. Ikut khawarij. Karena luar biasa, subhatnya mereka besar. Makanya disuruh pegang teguh. Pelajari, pahami, yakini, amalkan. Dan gigit dengan garam kalian. Kan banyak orang orang juga yang Tadinya cuma ikut-ikutan. Bahkan seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu ada dai-dai yang menisbatkan diri kepada salaf. Padahal mereka bukan salaf. Dan orang belajar dari mereka. Yang akhirnya lama-kelamaan menyempal dari agama ini. Kenapa? Gak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Maka dasar dalam kita berpijak dalam beragama ilmu dulu. Ilmu. Kalau dikatakan ilmu, Maksudnya apa? Quran dan sunnah. Nggak ada yang lain ilmu itu. Kuat nggak mereka? Paham nggak mereka? Dan bisa nggak mereka baca kitab-kitab para ulama? Terutama yang pertama kali ya, baca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab akidah. Itu mereka harus bisa baca karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab yang disuruh kita untuk berpikir dan memahami. Jadi harus paham Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat. Kenapa? Syubhat ini luar biasa. Seperti kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifa wa syubah khattafa. Al-qulubu dha'ifa wa syubah khattafa. Hati manusia ini lemah, sedangkan syubhat menyambar terus. Dan setiap hari hati manusia datangi oleh syubhat dan syahwat. Setiap hari hati manusia. Tinggal dia kuat atau tidak. Ketika dia kuat dengan pemahaman ini, nggak akan dirusak dan diselewengkan oleh berbagai macam pemahaman. Karena luar biasa. Sesatnya mereka ini luar biasa dan terus nggak pernah berhenti. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran banyak ayatnya. Di antaranya walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabinu. Orang Yahudi Nasrani nggak akan redo dengan kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Kemudian apa? Begitu juga setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, terus berusaha bagaimana menyesatkan manusia. Nggak pernah berhenti. Begitu juga Nabi menyebutkan tentang doa ala Abu Jahannam, dai-dai yang berada tepi jurang Jahannam. Terus mengajak manusia kepada kesatan. Makanya perhatikan nih, berpegang teguh kepada mana salaf ini dengan kita belajar Quran dan Sunnah. Bukan hanya menisbatkan diri kepada salah bukan belajar dan terus membaca, datangi majelis ilmu yang diajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf. yakin itu, amalkan, fahami, amalkan. Supaya kuat. Banyak penisbatan sekarang ini hanya penisbatan aja. Tapi mereka nggak kuat. Yang kemudian kembali lagi kepada bid'ahnya, kembali lagi kepada kesesatan. Karena hidayah itu mahal. Hidayah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dulu dia mengikuti pemahaman yang sesat, mengikuti kesyirikan, bid'ah, tobat, Ya sekarang ketika kembali belajar ini. Tamassaku biha wa addu ali bin wajid. Jangan dia sombong. Jangan dia angku. Jangan gak mau datang ke pengajian. Datang, pelajari Quran Sunnah Fahmi Salat. Dan terus. Kemudian setelah kita kuat itu, kita amalkan. Nabi ingatkan di sini yang keenam, wa iyyakum mumuhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Maksudnya perkara-perkara yang baru dalam agama, bukan dunia. Perhatikan ya, dalam agama, bukan dunia. Dalam agama, seperti tentang teko, tentang keyakinan, tentang ibadah, tentang sholat, tentang zikir, tentang perayaan dan yang lainnya. Itu harus hati-hati kita. Hati-hati kamu kepada perkara yang baru dalam agama. Bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia boleh aja orang buat pesawat terbang, mobil, komputer, adanya lampu, kipas angin segala macam ada masalah. Bab Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau dunia kalian lebih tahu. Tapi masalah agama, dalam ibadah kepada Allah harus ada apa? Dalil. Dalil. Makanya ada kaidah dalam usul fikih al aslu fil ibadati al man'u. Asal ibadah itu dilarang, Kecuali apa? Ada dalil. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal dalam ibadah dilarang. Kecuali ada dalil. Makanya Nabi menyebutkan di sini, hati-hati kepada setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru dalam agama, bukan dunia. Dunia orang bisa melaksanakan apa saja. Dunia pada hakikatnya semuanya boleh. Kecuali yang ada larangannya. Kalau ibadah semua terlarang, kecuali ada dalilnya. Itu kaidah itu. Kalau ibadah semuanya terlarang kecuali ada dalil. Kalau dunia semuanya boleh kecuali ada larangannya. Kemudian Nabi ingatkan setiap yang baru ini, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru agama adalah bid'ah. Yang mengatakan setiap yang baru agama bid'ah, Rasulullah yang mengatakan demikian. Yang pertama kali mengatakan setiap yang baru agama bid'ah adalah Rasulullah SAW. Itu harus ingat itu. Rasulullah mengatakan demikian bid'ah. Dan Nabi juga mengatakan itu yang ketujuh, bahwa setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Kemudian yang kedelapan, wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Yang menyatakan setiap bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Yang mengatakan setiap bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Dan semua bid'ah sesat. Enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah tidak ada. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Kenapa? Yang menjelaskan demikian Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan tempatin neraka. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan tempatin neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Artinya hadisnya ancaman. Bukan kita mengatakan orang berbuat bid'ah tempat neraka. Ini ancaman. Ancaman. Hadis wa'id ancaman. Setiap beda sesat dan setiap kesatan tempatin neraka. orang itu kalau dia melaksanakan terus perbuatan bid'ah dan nggak mau dia berhenti dengan bid'ah sampai akhir hayatnya, ini diancam dengan masuk neraka dia. Jadi wajib kita hati-hati. Kalau Nabi sudah sebutkan di sini sesat, itu hati-hati kita. Jadi ikhwan fillah, Nabi sudah mengabarkan akan terjadi perpecahan dan persisian pada umatnya. Kemudian beliau SAW memberikan jalan keluar untuk selamat dunia dan akhirat, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ajmain. Dan Nabi juga menyebutkan tentang hadis iftirakul ummah dan hadis yang sahih umat Islam menjadi 73 golongan, kemudian satu golongan yang selamat itu al-jamaah dan Nabi menjelaskan tentang al-jamaah ini. Antum lihat di hadis bawahnya, di hadis bawahnya itu di halaman 107 kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma'ana alaihi wa ashabi. Semuanya itu masuk neraka kecuali satu golongan yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi, Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi jalan selamat itu hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu majma'in dan ini yang dikatakan dengan al-firqa an-najiyah, golongan yang selamat. Dan kita ingin selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat dan kita ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan di sini bahwa satu yang masuk surga itu jamaah. Siapa jamaah? Ma'ana alaihi wa sahabi. Orang mengikuti aku dan sahabatku. Makanya kita berusaha bagaimana kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu majma'in. Pemahamannya mereka itu yang sedang kita terus mendakwakan siang dan malam supaya umat Islam kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Intinya dari pemahaman sahabat yang paling pokok menegakkan agama Allah menegakkan tauhid itu paling pokok menegakkan bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah tidak kepada yang lainnya menegakkan agar umat Islam ini melaksanakan sunnah sunnah Nabi menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah karena bid'ah ini sangat berbahaya bid'ah ini kenapa Nabi larang orang berbuat bid'ah karena bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama mereka mengadakan sesuatu yang Allah tidak syariatkan sehingga apa mereka jadi sekutu bagi Allah amlahum syuraka'u syara'u min dini ma lam ya'zan billah. Apakah mereka menjadi sekutu bagi Allah? Mengadakan syariat yang Allah tidak izinkan. Berat hukumannya bagi orang berbuat beda. Mereka menantang Allah. Dan berbuat beda ini menambah nama dalam agama. Sedangkan agama Islam sudah sempurna. Dan juga beda ini merusak akal, merusak hati, merusak agama, merusak juga darah manusia dan harta manusia. Makanya untuk selamat dari perbuatan bid'ah ini kembali kepada pemahaman salafus saleh. Pemahaman para sahabat. Ini jaminan dari Allah dan jaminan Rasulullah. Ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an. Kita wajib mengikuti generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya ketika orang ingin mengikuti jejaknya mereka, ya, kalau orang ingin meneladani Diteladani ya, para sahabat seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Adalah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya dan Al-Likai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Kemudian Mas'ud juga menyebutkan tentang baiknya hati para sahabat. Enggak ada hati yang paling paling baik ya hati para sahabat. Setelah hatinya Nabi Muhammad SAW Makanya Allah menjadikan para sahabat sebagai orang-orang yang terbaik dari umat ini. untuk ingat hadis yang mutawatir yang sudah kita baca pada pekan yang lalu di halaman 105. Nabi sudah menyebutkan khairun nasi korni sebaik-baik manusia pada masaku pada masa masaku, pada masa Nabi, siapa? Mereka itu para sahabat. Summa alladhina kemudian sudah mereka, yaitu para tabi'in. Summa alladhina kemudian sudah mereka, yaitu para tabi tabi'in. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan tentang rusaknya generasi selanjutnya itu. Artinya ada orang-orang yang mereka yang melalui sumpahnya dan sumpah yang melalui syahadatnya. <clears throat> Makanya kalau kita ingin mengikuti, ya ikuti pemahaman para sahabat bukan pemahaman guru atau ustadz atau yang lainnya ikuti pemahaman para sahabat dan para imam juga ahlu sunnah mengikuti jejaknya para sahabat makanya Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan begini antum lihat di halaman 110 halaman 110 Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin wasallam fa innahum kanu أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوم هديا وأحسن حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Nabi Muhammad SAW Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah pilih mereka untuk menemani nabi nabinya SAW, maka kenalilah keutamaan mereka, serta ikutilah asar-asarnya, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami Bain Ilmu Fadli. Anda melihat di sini, Ibn Mas'ud menyebutkan kalau kita mau meneladani, ya teladani para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dijelaskan di sini, mereka orang yang paling baik hatinya. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan, dalam surah At-Taubah ayat 100 dan surah Al-Fath ayat 18. Allah tahu tentang hatinya mereka apa sahabat, mereka adalah hati yang paling baik. Kemudian mereka juga orang yang paling dalam ilmunya. Makanya Allah menyebutkan para sahabat orang yang berilmu. Para sahabat Allah menyebutkan tentang orang yang berilmu. Antum lihat ayatnya. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa para sahabat orang berilmu dalam surah Sahabat. Antum lihat. Surah yang ke-34 Allah menyebutkan wairalladina utul ilma dan orang-orang yang berilmu disebutkan di situ tentang orang-orang yang berilmu di ayat 6 di ayat 6 wairalladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid arti orang-orang yang berilmu itu melihat yang diturunkan kepada engkau Muhammad itu benar dan menunjuki ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Di sini dijelaskan oleh Imam Qatada, untuk bisa lihat nanti dalam tafsir Mukathir, bahwa wairul ilma di sini artinya mereka para sahabat. Jadi para sahabat itu Allah sebutkan dengan orang-orang yang berilmu. Jadi yang kita ikut orang berilmu. Jelas ya? Bahwa sahabat orang berilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ini memahami Quran dan sunnah. Mereka ulama, orang yang paham tentang Quran dan sunnah. Maka Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Wa yara utul ilma alladzi unzila ilaika Jadi orang-orang yang berilmu itu para sahabat meyakini apa yang turunkan kepada engkau Muhammad dari Rabbmu adalah benar dan menunjuki ke, ke jalan yang lurus. Begitu juga dalam surah Muhammad surah 47 Surah 47 di ayat 16 Wa minhum surah Muhammad ayat 16 Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu alladhina utul ilma madza qala anifa Ulaika alladziina taba Allah ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka, di antara orang-orang munafik ada yang mendengarkan kepadamu Muhammad sehingga ketika mereka keluar orang-orang munafik ini mereka berkata kepada orang-orang berilmu orang-orang munafik berkata kepada siapa orang berilmu siapa orang berilmu para sahabat apa yang diucapkan oleh Nabi tadi itu maka Allah mengatakan tentang orang munafik mereka adalah orang-orang yang Allah tutup hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan sahabat. Sahabat Allah sebutkan di ayat selanjutnya, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambah petunjuk kepada mereka dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Jadi Allah menyebutkan di sini tentang orang munafik dan Allah sebutkan sahabat. Yang antum ingat, yang antum perhatikan lagi, bahwa munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Perhatikan tuh. Di ayat ini Allah membedakan antara orang munafik dengan sahabat. Jadi munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Orang munafik tempatnya di neraka jahanam. Para sahabat Allah jamin mereka dengan sorga. Bapak orang-orang Syiah mengkaburkan itu. Kalau orang nggak paham, dikaburkan. Kan oh, sahabat itu definisinya orang bertemu dengan Nabi. Gak disebutkan tentang beriman. Yang benar, sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan munafik, mereka mengatakan beriman. Tapi Allah katakan mereka beriman atau tidak? Tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum di awal-awal surah Al-Baqarah. Di antara orang-orang ada yang mengatakan dengan manusia, mengatakan beriman kepada engkau Muhammad. Tapi akhirnya mereka tidak beriman. Ini munafik. Allah sebutkan 13 ayat di awal surah Al-Baqarah. Tentang orang munafik. Jadi munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Kemudian Allah sebutkan lagi, ya Abi Mas'ud mengatakan lagi kita kembali kepada ayat apa halaman 110 syarah akidah. Mereka adalah orang-orang yang baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, sedikit bebannya mereka. Mereka sedikit bebannya. Kalau ditanya mereka jawab, yang nggak bisa mereka nggak jawab. Dan kehidupannya sederhana, tidak takaluf. Mereka yang paling lurus petunjuknya, ini yang kita ikut, lurus petunjuknya. Dan mereka paling baik keadaannya. Keadaan mereka ini orang paling baik. Baik orang miskinnya, orang kayanya, di saat senang, di saat susah, paling baik keadaan mereka. Takut terus kepada Allah Taala. Satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini yang kita ikut. Karena kita minta setiap hari apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ini yang kita ikut jejaknya para sahabat, pemahaman mereka, cara beragama mereka. Ya sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.